bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Wahai seluruh anggota tongkat merah Dengarlah Saat ini Pimpinan kalian Ki Guru Parangpungkur akan melimpahkan kekuasaan dari tongkat merah sepenuhnya kepada Kayan Manggala. Mulai saat ini, atas nama kakek Parang Pungkur, engkau dinobatkan menjadi pimpinan tongkat merah. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. sakit kepala. loh, Mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya Prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Brokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah Ide cerita Cece Sukiar, Pengarang cerita Tizar Sponsen Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Age pada seri yang ke-27 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Francisca sebagai Ning Cilik, Niko Septiawan sebagai Kiparang Punggur, Jaja sebagai Alap Kadu Gambit, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Sunario sebagai Watu Galong, Harry sebagai Watu Dulur, Iwan sebagai Kilangkat, Rifki sebagai Kijamur Besi dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Keraton Sunda mengalami malapetaka yang sangat hebat dengan munculnya Lastri bersama murid-muridnya yang mencari Raden Sakapalwaguna. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, pertempuran Kiparang Pungkur telah sampai pada puncaknya. Laki-laki berusia lebih dari 80 tahun itu terdesak hebat menghadapi lawan yang sesungguhnya adalah adik seperguruannya sendiri. lawan yang deras meluncur ke arahnya. Kiparang Pungkur yang merasa tak mampu melompat dalam keadaan terlentang di atas tanah. Segera melempar tongkatnya ke arah alam kadu gambit sambil berusaha memiringkan tubuh sedapat-dapatnya. Tongkat Kiparang Pungkur menggedor ulu hati alam kadu gambit. Hal mana membuat orang tua itu menjadi terjajar mundur dan kemudian dengan langkah yang limbung ia mencoba mendekati Kiparang Pungkur. Tetapi sengatan selendang yang hanya mengenai pundak Kiparang Pungkur tidak membuat kakek itu goyah. Kiparang Pungkur masih mampu untuk melompat dan berdiri kembali. Bagaimana Gampit? Kau masih dapat meneruskan pertarungan ini? Kau benar-benar hebat, Kang Pungkur. Tongkatmu telah menggedor hatiku. Aku, aku tidak sanggup lagi. Aku mengaku kalah. Kalah! Sampaikanlah salam dan maafku. Kehadiran wanita siluman itu telah menghilangkan nalar serta pertimbanganku. Aku aku tidak sanggup melaksanakan tugas yang diberikan ayahmu. Kembalilah bersama dengan Watu Galong dan Watu tulur. Ah, kami akan kembali tetapi tentu saja setelah membalaskan dendam tuanku ya. ini. Pengemis itu akan kami berikan ajaran yang sehebat-hebatnya. Ah, benar. Ya, kami akan membalasnya, Tuan Alap. Oh, oh, jangan, ah. jangan membuat kerusuhan lagi. Cukup sampai di sini saja. Ini adalah pertarungan yang seadil-adilnya. Jangan kau rusak namaku Atu. Tapi Tuan yang terluka dan seperti ini. Jangan. Jangan kau berbuat macam-macam. Hmm. Kelak, jika Baginda Gandung Besi memerintahkan, kalian boleh melakukannya. Tetapi, jangan sekarang. Kalian harus segera kembali dan jaga Ning Cilik junjungan kita hingga sampai kembali ke hadapan ya. ayahandanya. Ah, saya akan melakukannya, Tuhan. Ah, ah, Ning. Iya, Kek. Kau masih menunggu apa lagi? Kembalikanlah tongkat pusaka perguruan pengemis tongkat merah itu. baik, baik, Kek. Ning cilik berbalik menuju Kiparang Pungkur. Akan tetapi begitu ia berpaling, Ternyata di belakangnya telah berdiri kakek tua itu. Ini, ini tongkat ini adalah milik tua. Terimalah. Terima kasih, Cahayu. Oh. Hmm, hatiku kadu kampit. Ah, maafkanlah aku boleh begitu, Kakang. Aku... Akulah yang seharusnya meminta maaf padamu. Aku datang jauh-jauh, bukannya untuk menyambangimu yang telah lama tidak bertemu. Oh, malah, malah merusak dan menghancurkan perguruanmu. <coughs> Ah, yang sepantasnya meminta maaf, Kakang. Oh, ya, ya, ya, ya. Aku memaafkanmu, Kampet. Aku mengerti. Semua ini kau lakukan bukan semata-mata karena benci ataupun dendam kepadaku. Tetapi karena tugas yang kau emban dari tundunganmu, kandung wesi. Ah, ah, Kakang. Kakek. Berhati-hatilah, Kakang. Wanita siluman itu sangat berbahaya. Jauhilah wanita itu. Jangan sekali-kali membenturnya. Uh, Kang, aku aku tidak kuat lagi. Oh, kakek, kakek. membalaskan semuanya ini. Watu Galung dan Watu Dulur yang merupakan dua orang pembantu Kikaru Dampit menangis terisak-isak. Kesetiaan dari dua iblis kembar yang telah bertahun-tahun menyebabkan kesedihan kedua kakek itu terasa dalam sekali. Sementara itu Kibindo dan Kijamurwesi yang melihat hal tersebut menjadi resah Kedua pimpinan cabang itu seperti telah kehilangan pegangan. Karena itu ia mulai kasakusuk membakar semangat teman-temannya. Melihat hal tersebut, Sariti menyambar tongkat pusaka di tangan kakeknya dan kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi. kalian semua berlutut. Atas nama tongkat pusaka kita, berlututlah kalian. Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batu-batu segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? ada Bombard, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombard mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombard, obat batuk produksi Kalbe Pharma. terakhir dari pertempuran serta tongkat merah yang diacungkan tinggi-tinggi oleh Sariti membawa dampak yang sangat hebat. Seluruh pengemis tongkat merah menjatuhkan diri dan berlutut, tidak terkecuali kelompok yang semula memihak kepada Alap Kadu Gambit. Akan tetapi di antara ribuan orang yang berlutut, nampak Kijamurwesi, Kibindo, serta beberapa puluh prajurit yang dibawa oleh Alap Kadu Gambit masih tegak berdiri di hadapan Sariti. Hei, kalian tidak juga menjatuhkan diri dan memohon ampun? Ah, mereka bukanlah anggota tongkat merah, Nyai. Mereka adalah orang-orang dari Paman Kadu Gambit. <laughs> Segera buka pakaian kalian. Dan engkau Paman Jamurwesi dan Paman Pindu. Apa yang akan Paman katakan sekarang? Aku menyatakan diri keluar dari tongkat merah. Juga Kipindo telah memutuskan hal itu. Tetapi atas semua pengkhianatanmu, pengkhianatan kalian, kalian harus menerima hukuman. Kalian tidak bisa lepas dari hukuman perguruan. Oh, Sariti. Sariti. Oh. Biarkanlah mereka pergi, Aku sudah memaafkan mereka. Hmm. Tapi, Kek, mereka... Ah, sudahlah, sudahlah. Biarkanlah mereka pergi. Ah, sudah, biarkan saja. Baiklah, Kek. Kalian boleh pergi. Aku tidak dapat memaafkan kalian. Tetapi kakek yang merupakan pimpinan dapat memaafkan kalian. Tinggalkanlah tempat ini. Tongkat merah tidak sudi menerima kalian lagi. <laughs> Marilah, Kakang Pino. Kita tinggalkan perguruan pengemis yang tidak berarti lagi bagi kita. Hup. Perintahkanlah anggota tongkat merah dari cabang kota Banyumas dan Komering untuk mencari gantinya. Hah? Dan kemudian suruh mereka secepatnya untuk kembali ke kotanya masing-masing. Secepatnya sebelum eh, sebelum Lastri siluman wanita itu kembali Kemudian Sariti menyampaikan pesan kakeknya pada pengemis tongkat merah, cabang kota Banyumas dan Komering. Setelah pengangkatan pengganti Kijamurwesi dan Kibindo, ah, Sariti, dudukku. Ya, uh, uh, di mana Kayan? Di mana bocah itu, Ndok? Ah, ini, saya berada di sini, di belakang kakek. Uh, Kayan, anak baik. Duduklah di samping cucuku Sariti. Sariti, rasa-rasanya Aku sudah tidak kuat lagi. Ah, mungkin aku akan segera menemani adik seperguruanku Kadu Kampet. Oh, kenapa kakek jadi seperti ini? Kakek tidak apa-apa. Saya dapat merawat dan menyembuhkan luka di pundak kakek. Ah, tidak, tidak perlu Sariti. <laughs> aku merasa bahwa usiaku sudah sampai pada batasnya. <laughs> Luka yang dibuat oleh kadu gampet telah menghancurkan tulang pundakku ini. <laughs> Dan tubuhku yang sudah rentah seperti ini tidak dapat lagi menahannya Sariti. Tidak. Tidak. Eh. Kakek tidak apa-apa. Kakek akan dapat sembuh, Kek. Mari, mari saya lihat luka kakek. Ah, sudahlah, no. Tidak perlu. Ah, dengar saja kata-kataku. Atau atau kau tidak ingin mendengar pesan-pesan terakhirku? Hmm. Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm. Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Prokol Sirup. Prokol Sirup, produksi Kalbe Farma. sepeninggalku nanti uh, perguruan ini sudah harus ada gantinya. Uh, aku tidak mungkin membebanimu dengan urusan tetek bengek dari tongkat merah. Uh, kau, kau sudah terikat oleh kuah Larang cucuku. Kau harus tetap ada bersama dengan suamimu mengurus perguruan Kuala Rang. Ayolah, ah, ah. hmm, tongkat merah perguruan ini masih belum ada gantinya. Ah, aku, aku tidak melihat ada seorang pun yang tepat untuk mengurus perguruan ini uh, eh, untuk perguruan kita ini uh, uh, selain selain an anak ini kayan apa maksud kakek hmm. aku mengharapkan anak ini mau menerimanya aku Aku mempercayainya, Sariti. Tapi, kek, saya, saya tidak mungkin mengurus perguruan sebesar tongkat merah. Sayang bodoh ini tidak mungkin mengurus orang sebanyak ini. Saya adalah seorang bocah kecil. Ah. Tidak, kek. Tidak mungkin saya menjabat kedudukan ah. itu. Ah. Oh, kau, kau tidak mau menolongku anak baik. Hmm. Aku tahu, suatu saat anak sepertimu akan tumbuh menjadi seorang tokoh yang sangat bijaksana. Tokoh yang sangat disegani. Aduh, aduh. Aduh, aku tidak kuat lagi. Aduh. Kaki. Kayan. Kau pasti mau menolongku kan, bocah? Jika memang kau merasa kesulitan, untuk sementara kau bisa meminta bantuan dari cucuku Sariti. Iya, iya, iya. iya. Aku, aku percaya kepadamu. Beritahukanlah pada seluruh anggota tongkat merah. Eh, pengangkatan pimpinan baru ini, Sariti. Eh. Tapi, Ki, mengapa harus terburu-buru? Kakek sedang dalam keadaan seperti ini. Iya. Saya ah, harus... Ah, sudahlah, sudahlah, Sariti lakukanlah Lando. Hmm. Ah, aku... Aku ingin menyaksikan sebelum... Sebelum aku meninggal, Lando. Baik, Kakek. pungkur akan melimpahkan kekuasaan dari tongkat merah sepenuhnya kau pakai batuk-batuk segala? Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? <laughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat. Bombat. Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Farma. Ia segera berpaling ke arah kakeknya yang semula duduk bersila di sampingnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.